Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah <clears throat> wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. <clears throat> Ma'asyiral ikhwah azakumullahu jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufik yang dia berikan kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk berjumpa di masjid yang insya Allah diberkahi ini. <clears throat> Di dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan adalah yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk umrah belajar lagi kepada para ulama di Saudi beberapa waktu yang lalu dan sebagian dari para ulama kita menasihatkan untuk kita banyak-banyak membaca sejarah para sahabat, sejarah para salaf dan juga para ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk meneladani tentang kehidupan mereka, cara ibadah mereka, cara belajar mereka, cara yaitu bagaimana menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini, demi menjalankan nasihat tersebut dan mengambil beberapa faidah yang lain, saya mengajak kita semua untuk membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullahu taala yang mana beliau mengatakan Haddatsana Ali bin Abdullah Qala haddatsana Sufyan an Ismail an Qais annahu sami'a Jariran radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sam'i wa ta'ah wa nushi likulli muslim Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala yang mana beliau mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Sufyan an Ismail an Qais bahwasanya beliau mendengar Jarir radhiyallahu anhu mengatakan saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah untuk bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa iqamis salati wa ita'iz zakah untuk menegakkan salat dan untuk menunaikan zakat wasam'i wat ta'ah dan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada wulatul umur wulatu umuril muslimin pemerintah kaum muslimin wan nushi likulli muslim dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Rawi dari hadis ini adalah Ali bin Abdullah yaitu beliau adalah Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini Al-Basri yang dijuluki sebagai Hayatul Wadi dikarenakan kedalaman pengetahuan beliau tentang ilal berbagai macam hadis yang menjuluki beliau tentang ya, sebagai Hayatul Wadi yaitu ular lembah adalah Sufyan bin Uyainah sampai bahkan Sufyan bin Uyainah mengatakan mastafatu min ali aksar mimma istafatu uh, eh, <clears throat> Mastafatu min Ali akthar mimma istafada minni. Yang saya ambil faedah dari Ali itu lebih banyak daripada faedah yang dia ambil dari saya. Ini menunjukkan tentang ketawaduan para ulama kepada murid-murid mereka. Mengakui akan kelebihan yang dimiliki oleh sebagian murid. Ali bin Abdullah radhiyallahu anhu yaitu Ibnul Madini meriwayatkan hadis ini dari Sufyan dan beliau adalah Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali yang dijuluki sebagai imam dari Mekah, imam negeri Mekah. Ma'ruf Sufyan bin Uyainah, beliau adalah termasuk asbatun nafis Zuhri. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Ismail. Ismail itu adalah Abu Abdullah Ismail bin Abi Khalid Al-Himsi Al-Kufi. Beliau adalah seorang tabi'in berjumpa dengan 12 para sahabat dan beliau dijuluki sebagai Maidan. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Qais yaitu Abu Abdullah Qais bin Abi Hazim Al-Ahmasi yang tadi Ahmasi juga yang ini juga Ahmasi yang tadi Kufi ini juga Kufi yang tadi Abu Abdullah yang ini juga Abu Abdullah yang tadi adalah tabi'in sementara yang ini juga tabi'in bahkan beliau masuk Islam sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum sempat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanat ini menunjukkan faidah riwayatu apa itu at-tabi'in ba'dihim min ba'd riwayat antar para tabi'in yang dikatakan oleh para ulama sebagai riwayatul akron sama-sama tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain dan ini menunjukkan adanya faidah bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu tidak merasa canggung, tidak merasa sombong untuk mengambil faedah dari teman-teman, dari rekan-rekan sebelajarnya, teman-teman sekelas. Karena boleh jadi masing-masing dari teman kita itu memiliki faedah, memiliki keutamaan dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullahu taala dan yang lain-lain Tidaklah seseorang itu akan menjadi imam di dalam agama ini sampai dia mengambil riwayat dari orang yang lebih rendah darinya dan mengambil riwayat dari orang-orang yang semisal dengannya dan mengambil riwayat dari orang yang lebih tinggi dari dirinya. Dan ini adalah bagian dari ketawaduan dan tawadu itu adalah sebab datangnya ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Beliau menukilkan dari ucapan para ulama Qalu Innal amin tola tulabil ilm aksaru ilma kama anna al makan al munukhabit aksaru eh, aksaru mawadhi'i imaa Sesungguhnya orang yang tawadhu dari kalangan penuntut ilmu itu paling banyak ilmunya. Sebagaimana tempat yang rendah itu lebih banyak airnya daripada tempat-tempat yang lain. Maka kita mengambil faedah dari para salaf tadi untuk kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu, rajin untuk mengambil warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun ilmu tersebut datang, asalkan dari ahlu sunnah. Dari siapapun yaitu sama saja yang mengajarkan kepada kita lebih muda ataukah lebih tua ataukah selevel dengan kita karena ilmu ini adalah karunia Allah Ta'ala Dia berikan kepada kita dari arah yang terkadang tidak kita sangka-sangka Demikian pula kita lihat dari sejarah para salaf tadi para rawi terhadap hadis ini tadi tidak mungkin Ali bin Abdullah mendapatkan julukan sebagai Hayatul Wadi kecuali setelah melewati sekian banyak kerja keras di dalam belajar. Sedemikian semangatnya beliau belajar kepada Sufyan bin Uyainah sampai mampu melewati kualitas belajarnya banyak murid-murid yang lain. Padahal asbatun nas fi Sufyan bin Uyayna adalah Abdullah bin Zubair, syekh dari Bukhari. Tetapi ketika dibandingkan dengan Ibnul Madini, maka dikatakan harusnya Abdullah bin Zubair al-Humaydi dia mengambil riwayat dari apa yaitu belajar kepada Sufyan bin Uyayna, eh, belajar kepada Ibnul Madini. Tidak mungkin ini didapatkan kecuali dengan belajar yang sungguh-sungguh sampai mendapatkan derajat yang seperti itu. Demikian pula Sufyan bin Uyayna, tidak mungkin beliau menjadi termasuk asbatun nasfi zuhri dan juga beliau adalah sebetulnya fi kulli ma yarwi an. Betul-betul hafalan beliau dan riwayat beliau adalah kokoh terhadap seluruh masyayikh beliau. Dan tidak mungkin beliau mendapatkan ini kecuali dengan belajar yang sungguh-sungguh. Menghabiskan kesempatan dan waktu yang Allah Ta'ala karuniakan untuk di jalan Allah. Yaitu menuntut ilmu syari. Demikian pula yang di atasnya. Yaitu Ismail bin Abi Khalid. Dan Barang siapa membaca sejarah beliau akan tahu betapa besarnya semangat beliau dalam belajar. Sampai-sampai beliau belajar kepada orang yang sama-sama dari kalangan tabi'in. Padahal beliau juga tabi'in. Demikian pula yang di atasnya, yaitu apa Qais bin Abi Hazim. Sampai beliau rela mengadakan perjalanan yang jauh menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan beliau, tetapi ternyata sudah meninggal duluan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang di atasnya yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang dijuluki oleh sebagian ulama sebagai Yusuf hadhil ummah. Dan beliau belajar kepada Rasulullah SAW itu hanyalah kurang lebih satu tahun saja sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah, terutama di dalam apa? Yaitu ayatul wudhu. Taib. Kemudian kita masuk kepada inti hadis ini yang mana beliau mengatakan Bayak tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pembahasan pertama adalah masalah syahadah, e, masalah baiat. Baiat ini dari ba'ayabi'u yaitu menjual. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau, baiat itu dikatakan baiat karena seseorang memberikan kesetiaannya kepada pemimpinnya dengan balasan pemimpinnya itu akan memberikan fasilitas-fasilitas kepadanya bantuan-bantuan terutama rakyat mendapatkan bantuan dari pemerintah mendapatkan jaminan keamanan demikian pula mendapatkan berbagai macam yaitu kelancaran di dalam keperluan hidup dia sehari-hari dan ini juga disebutkan oleh ar raqib Al-Asbahani rahimahullahu taala di dalam kita beliau Mufrad al fadil Quran yang namanya bai'ah adalah yaitu i'ta'ut ta'ah lil amir, memberikan ketaatan kepada amir ala marudi khalah. Dikarenakan amir tersebut memberikan pemberian kepadanya. Makanya dikatakan baiat karena apa? Di situ ada al-akhd warad, yaitu kita memberi sesuatu dan kita menyerahkan sesuatu. Eh, kita memberi sesuatu dan kita mendapatkan sesuatu. Kita memberikan kesetiaan kita kepada pemimpin kita, kepada kepala negara kita, dan kepala negara kita memenuhi apa yang dia janjikan. Untuk apa? Bekerja keras demi kemaslahatan rakyatnya. Inilah yang dikatakan sebagai bayat. Taib. Kemudian beliau mengatakan ala syahadati Allah ilaha illallah untuk bersyahadat la ilaha illallah. Asyahadah itu dari syahidah yashadu syahadatan wa syuhuda bersaksi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur rahimahullahu taala di dalam Lisanul Arab asyhadah adalah al-ikhbar wal bayan ala ma yusha ala ma yushahad yaitu mengabarkan dan menjelaskan terhadap apa yang dia saksikan zahiratan au batinah baik itu persaksian yang bersifat dohir ataupun persaksian yang bersifat batin Demikian pula dijelaskan oleh Ar-Raqib Al-Asbahani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran beliau mengatakan Asyhadah qaulun mabniyun ala musyahadatil basirah awil basar. Yang namanya persaksian adalah ucapan yang dibangun di atas musyahadah yaitu apa? Kita betul-betul menyaksikan. Menyaksikan apa itu? Perkara yang disaksikan oleh mata kepala kita ataupun disaksikan oleh mata batin kita. Disaksikan oleh mata kepala seperti apa? Kita bersaksi bahwasanya si fulan itu telah mengadakan transaksi demikian dan demikian atau kita bersaksi bahwasanya si fulan telah mencuri uang dan seterusnya. Itu persaksian dengan apa? Bimusyahadatil basar. Yang kedua adalah bimusyahadatil basirah yaitu dengan mata hati yaitu perkara yang terkait dengan perkara-perkara batiniah seperti persaksian la ilaha illallah, seperti persaksian bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar, malaikat itu adalah benar dan seterusnya. Ini adalah persaksian tidak dibangun di atas pandangan mata, tetapi dibangun di atas apa? Yaitu mata hati. Taib. Dan dari definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama tersebut, tahulah kita bahwasanya persaksian itu tidak boleh dibangun di atas persangkaan semata. Apalagi dibangun di atas kebodohan, itu tidak boleh. Tetapi apa persaksian itu harus dibangun di atas ilmu yang pasti, ilmu yang mantap. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Illa man syahida bil wahum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar dalam keadaan mereka mengetahui. Dan juga seperti di dalam ayat yang lain, wa syahidina illa bima alimna wama ma kunna anil wa kunna Tidaklah kami bersaksi kecuali sebatas apa yang kami ketahui dan kami tidak mengawasi perkara-perkara yang gaib. Jadi tidak boleh seseorang bersaksi di atas kebodohan dia dan tidak boleh dia bersaksi semata-mata dengan persangkaan dan dugaan semata. Harus persaksian itu dibangun di atas ilmu. Maka dari sini kita tahu bahwasanya persaksian la ilaha illallah yang mana itu adalah modal terbesar dalam kehidupan kita dan modal yang paling agung untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh seseorang hanya bersyahadat dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dia persaksikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Maka ilmuilah, maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan mohonkan ampunan untuk dirimu sendiri dan untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan Allah ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan inilah definisi yang betul. Yaitu apa? Kita bersaksi bahwasanya sesembahan itu banyak tetapi yang benar hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu dikarenakan Allah itulah sesembahan yang benar dan bahwasanya yang lain-lain yang disembah yang diseru selain Allah itu semua adalah batil dan bahwasanya Allah itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi sesembahan memang banyak tetapi yang benar hanya satu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qarafi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Furuq bahwasanya kalau kita mengatakan tentang makna la ilaha illallah itu sekedar kita mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah maka ini keliru karena kenyataan sesembahan itu banyak orang-orang Hindu entah berapa yang dia sembah orang-orang Buddha berapa kenyataannya yang mereka sembah orang-orang eh, Kristen Berapa banyak yang mereka sembah mengaku Tuhan hanya satu, ternyata Tuhan itu ada tiga. Ditambah lagi dengan apa? Yaitu mereka sujud dan mengagungkan salib-salib. Nah, ini juga menjadi sesembahan yang keempat. Demikian pula mereka dan orang-orang Yahudi menyembah apa lagi? Yaitu menyembah pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka. Karena kalau seseorang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lalu diikuti, maka jadilah dia itu sesembahan selain Allah. Sebagaimana adalah dalil yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab selain Allah. Bukan maksudnya dirukui dan disujudi, tetapi adalah mereka membuat syariat yang kemudian ditaati walaupun syariat tersebut menyelisihi syariat Allah Ta'ala. Demikian pula mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Rob selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah satu sesembahan saja. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah konsekuensinya dan kandungannya adalah meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah. Karena yang selain Allah adalah walaupun dia disembah, dia itu adalah sesembahan yang batil. Maka yang benar definisi la ilaha illallah adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Qarafi yaitu la ma'budah mustahiqan lil ibadah illallah. Tiada sesuatu yang layak disembah yang memang dia itu mustahiqan lil ibadah, berhak untuk disembah kecuali Allah. Tiada yang disembah secara hakiki, secara hak kecuali Allah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah taala di dalam kitab Butu'a bahwasanya definisi la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan makna ini juga dijelaskan oleh <coughs> dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Tayyib. Jadi konsekuensi persaksian la ilaha illallah adalah hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah, meminta-minta hanya kepada Allah. Dan ini harus menjadi sebuah realisasi dari apa yang kita janjikan kepada Allah Ta'ala yang sehari semalam kita ucapkan itu sebanyak minimal 17 kali itu iya karena abudu wa karena stain. hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan karena ini adalah kalimat tauhid kembali kepada makna la ilaha illallah. Dan barang siapa mampu menunaikan ini dan memang ini adalah kewajiban dia, maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan dan janji dari Rasulullah SAW tentang apa? Orang-orang yang akan selamat dengan membawa tauhid tadi. Kemudian beliau mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Pembahasan masalah risalah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ar-risalah ini adalah dari al-irsal rislan Etamahulan. Jadi rasul itu adalah diambil dari risalah dan risalah itu artinya adalah pengutusan secara perlahan-lahan. Tidak kemudian datang ke suatu kaum mengatakan kalian harus demikian. Ketika mereka durhaka kemudian langsung dibinasakan. Tidak demikian. Para rasul itu bersabar dengan apa dakwah yang panjang sekian tahun lamanya dan itu adalah risalah risalah sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Mufradat al fadil Quran dia itu adalah alim bi'as tamahula yaitu pengiriman seseorang sedikit demi sedikit dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nubuwat yang namanya Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk membawa syariat yang baru diutus kepada kaum mu'anidin, kepada kaum yang menentang. Adapun kalau nabi mereka itu memang membawa syariat dan disuruh untuk apa? Disuruh untuk mendakwahkan syariat tadi, tetapi bukan syariat yang berdiri sendiri. Syariat tersebut adalah melanjutkan dari syariat Rasul yang sebelumnya. Dan tidak diutus kepada kaum yang membangkang, tetapi diutus kepada apa? Kaum yang secara umum telah bersyahadat la ilaha illallah kepada kaum muslimin. Walaupun kenyataannya memang apa banyak dari mereka yang durhaka bahkan membunuh para nabi, tetapi status mereka adalah sebagai orang-orang yang telah masuk Islam. Seperti apa Bani Israel yang diutus kepada mereka banyak nabi. Mereka membunuh para nabi tetapi secara keumuman mereka adalah kaum yang sudah masuk Islam. Tayyip wa ashad wa <clears throat> ala syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan konsekuensi dan kandungan dari persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah adalah yaitu talaqi maja'a bihi bil qabuli wat taslim yaitu kita menyambut apapun yang beliau datangkan dengan ketundukan dan kepasrahan sekarang pertanyaannya apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa empat perkara. Yang pertama adalah awamir, yaitu perintah-perintah. Yang kedua adalah nawahi, yaitu larangan-larangan. Yang ketiga adalah al-ikhbarat, yaitu berita-berita. Yang keempat adalah al-qudwah, yaitu keteladanan. Yaitu sunnah-sunnah beliau itu sendiri. Berarti persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia membawa konsekuensi yaitu kita menyambut empat perkara yang didatangkan oleh nabi tersebut dengan cara apa? Yang pertama adalah imtisalul awamir, menjalankan perintah-perintah beliau. Yang kedua adalah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan yang beliau datangkan itu, menjauhi larangan-larangan beliau. Yang ketiga adalah tasdiqu akhbarih, membenarkan berita-berita beliau. Kemudian yang keempat adalah al-iqtida'u bi sunanih, yaitu meneladani sunnah-sunnah beliau. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak dan itu semua masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambil itu dan apapun yang beliau larang maka hentikanlah oleh kalian. Apapun yang beliau larang maka kalian berhenti. Ini masuk dalam apa? Menjauhi larangan. Kemudian yang pertama wa ma'atakumur rasul fakhudhuh ini mencakup empat eh, mencakup tiga perkara yang pertama. Kenapa? Karena ma adalah isim eh, syarat menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman. Apapun yang Rasulullah datangkan harus kita ambil. Apa saja yang beliau datangkan? Yang pertama adalah awamir, yaitu apa? Untuk ditaati. Masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa taat pada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian, yaitu menjalankan perintah-perintah. Jadi kita sudah mendapatkan uh, dua perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk ditinggalkan. Yang ketiga adalah berita-berita dan dalil-dalil banyak di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kita wajib untuk apa mengambil berita-berita beliau. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ya'tini khabaru sama'i sabaha wa masa'a." Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Ini kalimat umum, tak ta'manuni, percaya kepadaku. Masuk di dalam al-imanulah yaitu mempercayai berita-berita yang bersifat zahiriyah dan juga masuk di dalam al-iman bihi pakai ba yaitu mempercayai apapun yang beliau datangkan dari berita-berita gaib. Ini kalau dipanjang kalau dibahas ini panjang. Eh, perbezaan antara apa al-imanu lahu dengan al-imanu bihi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Imanul Ausat. Al-imanu lahu ini untuk perkara-perkara yang bersifat dohiriyah. Adapun untuk al-imanu bihi ini adalah untuk perkara gaib. Jadi ini yang ketiga yaitu kita membenarkan berita-berita yang beliau datangkan. Kemudian yang keempat adalah kita meneladani sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik untuk kalian bagi orang yang mengharapkan perjumpaan yang bagus dengan Allah, perjumpaan dalam keadaan ridho dan diridhoi, tidak dimurkai, dan mengharapkan kenikmatan dan keutamaan dan keagungan di hari akhir, di hari kiamat, wa zakarallaha dan banyak mengingat Allah. Jadi persaksian Muhammad Rasulullah mencakup empat perkara tadi. Kemudian Ibnu Jarir, eh, kemudian Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa iqamis shalah dan saya membaiat Nabi SAW untuk menegakkan sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala wasolli alaihim. Doakan mereka. Berdoakan yaitu berdoalah untuk kebaikan mereka. Dan dalil-dalil yang banyak tentang apa mana asal dari sholat. Dan sholat secara definisinya sebagaimana disebutkan oleh Sulaiman At-Tufi di dalam uh, kitab beliau apa itu uh, Al-Mu'in Beliau mengatakan as-salah af'alun wa aqwalun makhsusah muftatahatun bi takbiratil ihram wa muhtatamatun bi at-taslim fi waqtin makhsus. Jadi yang namanya salat adalah af'alun wa aqwalun makhsusah, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang khusus muftatahatun bitakbiratil ihram dimulai dibuka dengan takbiratul ihram muhtadamatun bitaslim dan diakhiri dengan salam ini definisi dari jumhur diselisihi oleh orang-orang Hanafiyah tapi secara umum itulah yang namanya solat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang telah dikhususkan. Tayyib, berarti ikomus sholat itu apa? Menegakkan sholat itu apa? menegakkan salat adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari Rahimahullah taala di dalam tafsir beliau terhadap awal-awal surat Al-Baqarah yang namanya iqamatus salah adalah ada shalah ma'astifa isyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Yang namanya menegakkan salat adalah menunaikan salat disertai dengan penunaian syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Bukan sekedar menjalankan sholat, rukuk, sujud, selesai. Tetapi apa? Betul-betul rukunnya itu ditunaikan, syarat-syaratnya dipenuhi, dan kewajiban-kewajibannya itu dikerjakan. Ini yang dikatakan sebagai penegakan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu memiliki kedudukan yang teramat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala membatasi. Inti dari perintah adalah masalah ini. Sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam ayat yang sangat dihafal oleh anak-anak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka itu menyembah Allah semata tanpa menyekutukan dengannya sesuatu apapun sebagai orang-orang yang hanif, yang lurus akidahnya, yang lurus tauhidnya dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Maka barang siapa dia tidak menegakkan tiga perkara ini, maka agamanya akan bengkok, bahkan agamanya itu akan runtuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, dalam hadis yang Jabir, dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Faslu ma baina rajuli wa baina syirki wa kufri as-salah. Perbezaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Yaitu kalau dia tidak mengerjakan sholat berarti dia tidak beza dengan apa? Tidak berbeda lagi dengan orang-orang yang musyrik dan kafir. Berarti dia dihukumi telah apa? Telah murtad. Menurut pendapat yang paling rojih di antara pendapat para ulama. Dan dalil-dalil banyak menunjukkan tentang keutamaan sholat. Bahkan sedemikian tingginya nilai sholat sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit, naik ke atas langit yang ketujuh demi mendapatkan syariat sholat ini. Sementara syariat-syariat yang lain, untuk syariat yang lain Allah Ta'ala mengirimkan Jibril untuk menyampaikan syariat itu dalam keadaan nabinya ada di bumi. Tapi untuk sholat, nabinya itu dibawa naik ke langit. Kemudian beliau mengatakan wa zakah dan saya membayar Rasul untuk menunaikan zakat, untuk membayar zakat. Zakat secara definisi bahasa adalah yaitu apa? At-taharatu wan nama, kesucian dan pertumbuhan. Karena memang manusia ini di dalam kehidupan sehari-hari boleh jadi di antara rezeki yang dia dapatkan tercampur dengan perkara-perkara yang syubhat, tercampur dengan perkara-perkara yang haram dan seterusnya. Maka untuk mensucikan harta kita adalah dengan cara zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sebagai sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Apa itu? Tutahhiruhum untuk engkau mensucikan mereka, wa tuzakkihim Eh, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki alaihim, yaitu engkau mensucikan mereka. Mensucikan mereka dan menumbuhkan harta mereka. Karena kita tahu sedekah itu akan semakin menambahkan berkah bagi harta sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah bersabda mana qasad min mal sedekah itu tidak mengurangi harta bahkan semakin seseorang itu bersedekah baik itu sedekah yang wajib berupa zakat dan nafkah-nafkah yang wajibah ataupun juga sedekah-sedekah yang mustahabah itu tidak akan mengurangi harta bahkan dia akan terus menambah harta seseorang asalkan syarat-syaratnya terpenuhi yaitu ikhlas dan mutaba'atul rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin apapun yang kalian infakkan Allah yang akan menggantinya dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan membalas dengan sempurna untuk kalian dan kalian tidak akan dirugikan. Baik. Kemudian itu secara bahasa. Adapun secara definisinya sebagaimana disebutkan oleh At-Tufi juga bahwasanya azzaka adalah i'ta'u malin makhsusin ila jihatin makhsusin ala qadrin makhsus yaitu memberikan harta yang dikhususkan, tidak semua harta, dengan kadar yang khusus, tidak semua uh, tidak seluruh harta diberikan, tapi apa? Dengan ukuran-ukuran tertentu. Ila jihatin maksusoh ke arah yang tertentu, bukan semua orang layak mendapatkan zakat. Tetapi apa? Orang-orang yang telah Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasul SAW di dalam As-Sunnah. Itulah zakat. Kemudian Jarir mengatakan, Wasam'i wa untuk saya mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini sebagaimana ayat yang disebutkan tadi itu Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang urusan di antara kalian. Terjadi perselisihan di antara para mufassirin wulatul umur ini siapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari bahwasanya wulatul umur adalah umara yaitu pemerintah kita, pemerintah yang berdaulat dengan dalil-dalil yang banyak hadis Ali muttafaqun alaih dan juga uh, hadis yang banyak tentang masalah ini. Tayyib. Adapun dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in yang namanya wulatul umur adalah para ulama. Karena para umara kalau tidak dibimbing oleh para ulama maka mereka akan mengalami kesalahan-kesalahan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk taat kepada para ulama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dan bertanyalah kalian kepada para ahlul Quran kalau kalian tidak tahu. Jadi keputusan dari permasalahan demikian pula jalan keluar dari problematika itu adalah di tangan para ulama. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ja'ahum amrun minal amni abil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi astambatunahu minhum eh, apabila datang kepada mereka urusan dari ketakutan ataupun keamanan mereka langsung menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka mengembalikan itu kepada Rasul dan kepada ulul amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran akan mampu mendapatkan faedah dari mereka tadi. Dijelaskan oleh An-Nasafi di dalam tafsir beliau, wa ulul amri minhum maksudnya adalah us sahabah, yaitu para ulama sahabat. Tentunya setelah sahabat adalah apa? Para pewaris mereka dari kalangan tabi'in, wa atba'u tabi'in dan para ulama yang Allah Ta'ala tegakkan sampai hari kiamat. Karena hujah Allah Ta'ala tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq al di dalam Muqaddimah Al-Ilmam. bahwasanya la takhlu hadil ardu min hujjatil mimman yakumi bi itu ta'ala. Bahwasanya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan hujjah Allah dan itu adalah para ulama. Lalu mana yang betul? Wulatul umur itu ulama ataukah umara? Yang betul adalah dua-duanya. Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir surat An-Nisa tadi, yaitu dalil-dalil yang ada menunjukkan kita wajib eh, taat kepada para umara, kita juga wajib taat kepada para ulama. Para umara mereka mengurusi urusan dunia kita, wajib untuk ditaati dalam masalah itu. Sementara para ulama mereka adalah mengurusi urusan agama kita dan mereka wajib untuk ditaati dalam perkara itu. Dan ini adalah hukum asalnya. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mana Rasulullah SAW bersabda innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar dan sebagainya. Tayyib itulah yang diperintahkan yaitu taat kepada wulatul umur dan juga diriwayatkan oleh ashabus sunan dan dia adalah hadis hasan ma'ruf di kalangan kaum muslimin insyaallah yang mana Rasulullah SAW bersabda usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah padahal hukum asalnya adalah hamba sahaya tidak boleh jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin adalah orang merdeka. Dan hukum asalnya yang menjadi pemimpin adalah orang Quraisy, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin adalah dari Quraisy. Maka kalau dia dari Habasyah, hukum asalnya adalah dia berdosa atas yaitu pengambilan kekuasaan tadi. Tetapi sekalipun demikian, demi menjaga keselamatan darah-darah kaum muslimin, demi menjaga kehormatan mereka, dan demi menjaga jangan sampai harta mereka rusak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah, maka jangan kalian itu e, memberontak kepadanya. Makanya bahkan ini masuk di dalam bayat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang mana beliau mengatakan bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mangsyatina wa makrahina wa atharatin alaina wa alla nunajil amra ahlah wa anna kula wa alla nakhafa fillahi law matalaim wa anna kula wa anna kula haqqan aina ma kunna diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubatah bin Samit radhiyallahu an beliau mengatakan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah untuk senantiasa mendengar dan taat fi maksyatina wa makrohina di dalam suasana semangat dan juga di dalam suasana lesu wa usrina wa yusrina di dalam suasana susah dan dalam suasana lapang wa asaratin alaina bahkan walaupun kita ini dizolimi tetap mendengar dan taat kemudian beliau mengatakan wa alla nunazi al amra ahlah dan untuk kami itu eh, tidak mencabut pemerintahan dari pemiliknya merebut kekuasaan dari pemiliknya. Kemudian mengatakan wa annaku la fi haqqin aina kunna dan untuk kami mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Mengucapkan kebenaran tidak mengharuskan orang jadi memberontak. Ucapkan kebenaran sesuai dengan apa? Dalil-dalil yang ada dan adab-adab yang disyariatkan. Wa alla nakhafa billahi laumata dan untuk kami tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i yang mana beliau mengatakan khairu eh, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian kata Rasulullah SAW adalah pemimpin-pemimpin yang mereka itu cinta pada kalian dan kalian cinta pada mereka. Mereka mendoakan kalian, mereka kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa Syarru a'immatikum man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan pemimpin yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka juga benci pada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala nunabidahum bisaif." Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami perangi mereka dengan pedang-pedang? Rasulullah mengatakan, "La, ma aqamu fikumus shalah." Jangan kalian kerjakan itu selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Yaitu di tengah-tengah kaum muslimin. Ini menunjukkan dalil-dalil eh, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Di dalam masalah dunia, juga di dalam masalah agama kita mendengar dan taat kepada para ulama kita. Karena dengan inilah kesejahteraan akan didapatkan sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala di dalam Al Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj bahwasanya telah terbentuk ijma di kalangan tabiin bahwasanya memberontak kepada pemerintah yang zalim adalah haram dalam rangka untuk menjaga darah-darah kaum muslimin dan menjaga keamanan negeri-negeri kaum muslimin itu sendiri dan juga menjaga kehormatan-kehormatan mereka sendiri. Kemudian beliau membantah akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan boleh untuk apa menjatuhkan pemerintah yang zalim dan seterusnya. Berarti dari pembahasan ini tahulah kita bahwasanya Islam itu memang dibangun di atas upaya untuk mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan bahaya-bahaya dan kerugian-kerugian. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Al-Jawabul Kafi yang mana beliau menyatakan an Nasr ya'ti bi tahsilil eh, al-masalih wa takmiliha wa izalatil mafasid wa takliliha. Syariat ini datang untuk menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakannya. Dan sekaligus syariat ini datang untuk menghilangkan bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan dan menguranginya. Memang inilah keindahan syariat Islam. Dan pembahasannya sangat panjang masing-masing dari kalimat-kalimat tadi. Kemudian beliau mengatakan wan nushi muslim dan saya membayar Rasul SAW untuk menasehati setiap muslim. An-Nusah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Dia ini diambil dari yaitu apa? Uh, nushul asal. Yaitu menapis, menyaring, memurnikan madu. Maka seakan-akan orang yang memberikan nasihat, dia mencurahkan segala kemampuan dia untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia nasihati. Makanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj ketika mensyarah hadis-hadis tentang masalah nasihat, beliau mengatakan kesimpulan dari ucapan para ulama yang namanya nasihat untuk kaum muslimin adalah menyelamatkan mereka dari mara bahaya, membimbing mereka untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka di dalam dunia mereka dan akhirat mereka mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf, melarang mereka dari perkara yang mungkar, berusaha untuk menghalangi gangguan-gangguan yang akan sampai kepada mereka. Kemudian eh, yang kelima adalah membela kehormatan-kehormatan mereka. Yang keenam adalah menutup aib-aib mereka. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia punya aib. Maka selama dia saudara kita, wajib bagi kita untuk mengusahakan menutup aib-aib dia kecuali kalau dia adalah orang yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jelas bagi kaum muslimin, maka boleh untuk aibnya itu disebar sebagaimana di dalam dalil-dalil yang sahih tentang masalah ini. Tapi hukum asalnya adalah itu, menutup aib saudara sendiri, apalagi adalah saudara seperjuangan, saudara semanhaj. Kalau masalah kekurangan, setiap orang punya kekurangan, tinggal diperbaiki sama-sama dan seterusnya. Demikian pula termasuk nasihat untuk kaum muslimin adalah berusaha membantu mereka di dalam memenuhi keperluan-keperluan mereka membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu para janda-janda yang sangat memerlukan itu. Demikian pula membantu orang-orang yang kesulitan di dalam membangun rumah. Kita bantu karena tidak mungkin satu orang membangun satu rumah. Perlu dibantu oleh tetangga-tetangganya. Demikian pula membantu mereka ketika menggali sumur-sumur, membantu mereka ketika membuat jembatan untuk kemaslahatan kaum muslimin itu sendiri dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari apa? Dari yang namanya nasihat. Dan ini adalah termasuk inti agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Asal dari khabar adalah nakirah. Tetapi manakala dia dibuat oleh Rasulullah sebagai makrifah, ad-dinu an-nasihah, maka ini memberikan faedah al-hasr wal ikhtisas. Karena maksud ma'ruf di dalam apa? Kaidah tafsiriyah apa itu? Ta'riful khabar yufidul hasr wal ikhtisas bahwasanya membuat khabar itu ma'rifah ini memberikan faedah apa pengkhususan dan pembatasan seakan-akan agama itu tidak ada kecuali nasihat maka para sahabat mengatakan liman ya Rasulullah qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimina wa ammatihim yaitu kesetiaan untuk Allah, kesetiaan untuk Rasulnya, kesetiaan untuk kitabnya, dan juga apa kesetiaan untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Dan kesetiaan ini kalimat yang mencakup segala macam kebaikan. Tayyib. Ini menunjukkan tentang tingginya nilai nasihat di dalam Islam. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah beliau mengatakan la yahillu antuk taman nasihatu lil muslimin barihim wa fajirihim wa man kataman nasihah faqad ghasyal muslimin wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Beliau mengatakan la yahillu antuk taman nasihah tidak halal nasihat itu disembunyikan minal muslimin dari kalangan kaum muslimin Barihim wa fajirihim orang baik dan orang jahatnya semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat semampu kita kemudian beliau mengatakan wa man kataman nasihat ghasyal muslimin barang siapa menyembunyikan nasihat berarti dia itu telah menipu kaum muslimin wa man ghasyal mus wa man muslimin faqad ghasyad din dan barang siapa menipu kaum muslimin berarti dia telah menipu agama ini Wa man ghassadin faqad wa faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa menipu agama ini berarti dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin itu sendiri. Makanya dari sini kita tahu betapa pentingnya masalah nasihat itu karena dia terkait dengan kesempurnaan agama kita. Makanya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan ta'ammal hadhil kalimat kalimat al-jami'ah ad-dinun nasihah renungkan kalimat yang sangat global ini yang mencakup sekian banyak perkara ini bahwasanya agama itu hanyalah nasihat Faman lam yang sahfa innahu laqisuddin. Maka barang siapa tidak mau memberikan nasihat, maka sungguh dia adalah orang yang kurang agamanya. Wa id, wa innaka wa anta idza tu'ita ya naqisuddin ghadibta. Kata beliau, sementara engkau jika engkau dipanggil wahai orang yang kurang agamanya, engkau pasti akan marah. Famata tangsah, kata beliau, lalu kapan engkau mau memberikan nasihat? Dan kalimat-kalimat yang eh, panjang tentang masalah ini. Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pertemuan ini, yaitu rangkaian pertemuan di hari-hari ini, eh, saya akan mencoba menyampaikan nasihat-nasihat yang disebutkan oleh para ulama dan juga tentunya melengkapi dari apa yang sudah diajarkan oleh para ustadz yang insya Allah bukan perkara yang baru tetapi ini adalah masuk dalam mudhakarah masuk di dalam masalah mengulang mengkaji ulang ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama ini insya Allah Uh, mohon maaf atas uh, terlalu panjang ini. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.